الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين ما بعد الحمد لله الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد انتهينا في درسنا السابق Pada pelajaran yang lalu kita telah menyelesaikan من الناقض الخامس hingga pembatal yang kelima. هكذا Ayo. هناك مسألة في الناقض الثالث Asalis. في الناقض الثاني Ada permasalahan yang berkaitan dengan pembatal yang kedua في مسألة قو- قول المصنف رحمه الله ويتوكل عليهم كفر إجماعا berkaitan dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dia bertawakal kepada perantara tersebut maka dia kafir menurut kesepakatan para ulama. Man ja'ala bainahu wa الله wasa'it yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara yang ia berdoa kepada perantara tersebut dan meminta syafaat kepada mereka serta bertawakal kepada mereka, dia kafir menurut kesepakatan. At-tawakkul ibadah qalbiyah. Bertawakal adalah ibadah yang dilakukan dengan hati. والتوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل Dan bertawakal itu adalah benarnya sikap menyandarkan diri kepada Allah tabaraka wa taala مع الأخذ بالأسباب الشرعية disertai dengan melakukan sebab-sebab syar'i. والإنسان إذا توكل على الله Seseorang itu apabila ia bertawakal kepada Allah wa dan dia melakukan sebab fala maka ia tidak lagi memperhatikan sebab itu setelah ia melakukannya asbab jadi setelah ia melakukan sebab hatinya menyerahkan hal tersebut kepada Allah tabaraka wa taala. La bihadha sabab bukan bergantung kepada sebab ini. فأخذه بالأسباب من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم Jadi tindakannya melakukan sebab termasuk dari hal yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. والاعتماد على السبب شرك بالله Sedangkan bersandar kepada sebab itu sendiri adalah perbuatan syirik kepada Allah. فلا يجوز أن يتوكل على السبب Maka tidak boleh seseorang itu bertawakal kepada sebab. فلا يجوز أن يتوكل على مديره فلا يجوز أن يتوكل على مديره Maka seseorang tidak boleh bertawakal kepada pimpinannya. فالتوكل والمحبة والخوف والرجاء كل ذلك من أعمال القلوب Maka tawakal, kemudian cinta, kemudian berharap itu semua termasuk dari amalan-amalan hati. فهي عبادة كما أن الصلاة والزكاة والصيام عبادة Maka ia merupakan ibadah sebagaimana salat, zakat, puasa termasuk dari ibadah. فلا يجوز أن يقول توكلت عليك Maka tidak boleh ia mengatakan aku bertawakal kepadamu yaitu kepada seseorang. كالذي يقول صليت عليك Seperti orang yang mengatakan aku salat untukmu. ولا يجوز له أن يقول توكلت على الله وعليك Dan tidak boleh seseorang mengatakan aku bertawakal kepada Allah dan bertawakal kepadamu. كالذي يقول صليت لك صليت لله ولك Seperti orang yang mengatakan aku salat untuk Allah dan untukmu. كما أن الصلاة عبادة كذلك التوكل عبادة Jadi sebagaimana salat itu merupakan ibadah, tawakal juga merupakan ibadah. والصحيح أن يقول توكلت على الله ووكلتك Maka yang benar ia mengatakan aku bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala dan aku mewakilkanmu. An-naqid sadis Kemudian kita masuk kepada pembatal yang keenam. Man istahza bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafar. Siapa yang memperolok-olok sesuatu dari agama Allah atau ia memperolok-olok pahala dari Allah atau hukuman Allah maka dia kafir. ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala, katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kalian memperolok-olok لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Jangan kalian mencari-cari alasan, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. وقد سبق أن ذكرنا بعض القواعد في بداية شرح هذه النواقض Dan telah berlalu penyebutan sebagian kaedah-kaedah ketika menyarah menjelaskan pembatal-pembatal ini. وقلنا من النواقض ما يتعلق بالقلب Dan kami telah mengatakan bahwa di antara pembatal keislaman itu ada yang berkaitan dengan perbuatan hati. ومن النواقض ما يتعلق بالأقوال Di antara pembatal ada yang berkaitan dengan ucapan-ucapan. ومن النواقض ما يتعلق بالأعمال Di antara pembatal keislaman ada yang berkaitan dengan amalan-amalan. ومن النواقض لا يتعلق ومن النواقض ما يتعلق بالشك Dan di antara pembatal-pembatal keislaman ada yang berkaitan dengan tindakan ragu. ففي أي ناقض يقع هذا الناقض السادس Maka termasuk dari jenis manakah pembatal yang keenam ini? ها يا أبنائي Ya, Ah, termasuk ya, dari Masyaikh. jenis manakah pembatal yang keenam? Yaitu mengolok-olok agama هذا Allah. هذا الناقض من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه ففي من أي النواقض يقع النواقض التي تتعلق بالقلوب أم بالأقوال أم بالأعمال أم بالشك Ya, pembatal yang keenam yaitu siapa yang memperolok-olok sesuatu dari agama Allah atau pahala dari Allah atau hukuman dari Allah. Masuk jenis yang mana? Apakah masuk jenis ya, yang berkaitan dengan hati atau perkataan atau amalan atau berkaitan dengan tindakan keraguan? Akwal. آه جواب من جواب Siapa yang jawab? Aisyah. نعم Yakul akwal. نعم صحيح يتعلق بالأقوال Nah, ia berkaitan dengan ya masuk dalam jenis yang berkaitan dengan ucapan-ucapan. dan pembatal ini Saya katakan ia termasuk dari pembatal yang paling berbahaya. Min أخطر النواقض الذي يقع bihi al Termasuk dari pembatal yang paling berbahaya yang terjerumus di dalamnya kaum muslimin. Falistihza'u bid-din 'azim. Maka memperolok-olok agama itu adalah perkara yang besar. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Fahaula alladziina yastahzi'una bid mereka orang-orang yang memperolok-olok agama كفروا وإن لم يقصدوا mereka kafir walaupun mereka tidak bermaksud. فإن قال إنما أنا أمزح ولا أعتقد ذلك Misalnya ia mengatakan, saya hanya bergurau, saya tidak meyakini hal itu. نقول له قد اعتذروا لرسول الله بذلك فقالوا إنما كنا كنا نخوض ونلعب Maka kita katakan kepada mereka dahulu mereka memberi alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kami hanya melakukan pembicaraan dan bermain-main. كان الجواب لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Maka jawabannya jangan kalian mencari-cari alasan kalian telah kafir setelah keimanan kalian. فالاستهزاء بجميع الدين كفر Maka memperolok-olok semua perkara agama itu adalah kekufuran. أو والشيخ شب وهو الشيخ هنا ضرب مثالا بالثواب والعقاب من أجل المثال فقط Dan Syekh di sini menyebutkan termasuk mencela pahala atau hukuman ini dalam rangka memberikan contoh saja. فمن استهزأ بشيء من ثواب الله Maka siapa yang mencela sesuatu dari pahala yang Allah janjikan كالذي يقول اشرب لا تش... تريد خمر في الجنة seperti ia mengatakan engkau ingin minum khamar di surga حتى تسكر hingga engkau mabuk اشرب الخمر من الدنيا كله سواء minumlah khamar di dunia karena semuanya sama ويقولها استهزاء dan dia mengatakannya dalam rangka memperolok-olok قال تريد حور العين في الجنة ia mengatakan engkau menginginkan bidadari di surga. Dan dia melakukan tindakan mengolok-olok bidadari di surga. Islam. Maka ini adalah tindakan murtad dari Islam. Adapun memperolok-olok orang-orang yang berpegang dengan agama, in bihim la min ajli dinihim Kalau ia mencela mereka karena penampilan mereka, bukan karena agama mereka, فهذه معصية maka ini adalah bentuk melakukan maksiat. أما إن استهزأ من أجل تمسكهم بالدين Adapun apabila ia mencela mereka karena mereka berpegang teguh dengan agama, فهذه ردة عن الإسلام maka ini adalah bentuk murtad dari Islam. لكن ينتبه لأمر مهم Akan tetapi perhatikanlah perkara yang sangat penting. Qad yahza al-insan bitadayyun syakhsin muayyan. Kadang seseorang mencela orang lain karena ia berpegang teguh dengan agama. Yahza bitadayyun hadha syakhs la bid-din. Ia mencela atau memperolok-olok karena zat orang tersebut bukan karena agama. Fayara rajul zahiruhu al-istiqamah maka ia melihat seorang yang nampak pada dirinya keistiqomahan lakinnahu mutanaqid akan tapi ia atau terdapat pada dirinya sesuatu yang kontradiksi. فيقول إيش من دين معك Ish. أو ما هذا الدين الذي معك Lalu ia mengatakan, apa agama yang ada pada dirimu ini? ويقصد ويقصد تدينه لا دينه Dan yang dia maksud adalah cara beragamanya, bukan agamanya. هذا لا يكفر Maka ini dia tidak kafir. لأنه قصد ها تدين هذا الرجل الخاطئ Karena ia bermaksud dengan perkataannya tersebut cara beragama orang ini yang salah. وإذا استهزأ بشيء من أمور الدين الدقيقة Apabila ia memperolok-olok suatu perkara yang detail dari agama ولم يعلم أنها من الدين dalam keadaan dia tidak mengetahui itu adalah bagian dari agama, فهذا يعلم maka orang seperti ini diberitahu لا يكفر tidak kafir. فإن, ت- فإن أخبر وعلم أن هذا من الدين واستمر على استهزائه كفر Namun apabila setelah ia diberitahu dan diajarkan dia tetap memperolok-olok hal tersebut, maka dia kafir. كالذي مثلا يستهزئ بأن بول الإبل دواء Misalnya ia memperolok-olok permasalahan yang mengatakan bahwa kencing onta itu adalah obat. Fakam Kemudian dia memperolok-olok permasalahan tersebut. Dalam keadaan dia tidak mengetahui hal itu telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini diajari dan dijelaskan kepadanya sunnah. Namun setelah namun apabila ia telah mengetahui itu termasuk dari sunnah Nabi, kemudian dia terus memperolok-oloknya, faqad kafara billah. Maka ia telah kafir kepada Allah. Qala an sabi Kemudian beliau mengatakan pembatal yang ketujuh. As-sihru wa minhu as wal 'athf. Sihir dan diantara bentuk sihir itu adalah sihir yang bisa menyebabkan perpisahan dan sihir yang bisa menyatukan. فمن فعله أو رضي به كفر Maka siapa yang melakukan perbuatan sihir atau ridha dengan perbuatan sihir, maka dia telah kafir. درسنا أيها الأحبة في بداية هذه النواقض قاعدة Kita telah mempelajari di awal ya pertemuan tentang sebuah kaidah كل ناقض semua pembatal يحتمل فيه التفصيل terkandung di dalamnya perincian لا يجوز إطلاق التكفير به tidak boleh me- menyebutkan atau mengkafirkan secara mutlak dengannya. إذا كان الناقض فيه تفصيل فلا يجوز إطلاق أن من فعله كفر Apabila pembatal keislaman di dalamnya terdapat perkara yang harus dirinci, maka tidak boleh serta-merta kita mengatakan orang yang melakukannya kafir. فالسحر من, من, من, من هذا النوع maka sihir termasuk dari jenis ini. Fihi ma huwa kufrun billah. Di antara sihir ada yang menyebabkan kafir kepada Allah. Wa fihi ma huwa muharram. Dan di antaranya ada yang diharamkan. Kama sayati ma'ana. Sebagaimana yang akan datang bersama kita. As-sihr huwa lughatan ma khufiya wa latufa sababuh. Sihir adalah sesuatu yang tersembunyi dan tidak diketahui sebabnya. Wa syar'an wa istilahan Adapun secara istilah عزائم ورقى وعقد azaim, عزائم ورقى وعقد ايش azaim? عزائم مثل العقد Yani buhul-buhul. Ya. Hmm. Buhul-buhul. Nam azaim warqat. ورقى يرقي يكتب Ya, فيها آيات buhul-buhul dan uh, mantra-mantra وعقد dan tali-tali pengikat-pengikat وكلام dan ucapan-ucapan يتكلم به أو يكتب yang diucapkan atau ditulis أو يعمل atau dilakukan شيء فيؤثر في القلوب والأبدان والعقول lalu hal itu semua tadi memberikan pengaruh kepada benak dan pikiran serta hati seseorang فيمرض sehingga bisa menyebabkan sakit ويقتل bisa menyebabkan terbunuh ويفرق بين المرء وزوجه dan bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya قال ومنه الصرف والعطف Beliau mengatakan di antara bentuk sihir ada yang disebut dengan as-sarfu dan ada yang disebut dengan al-ataf. الصرف هو ما يعمل للتفريق As-sarf, jenis as-sarf adalah sihir yang dilakukan dengan tujuan memisah. Nah, ah, pelet ya kalau di istilah kita disebut dengan pelet. Wal 'atfu ma yu'mal limadha litajmi'. Sedangkan al-'ataf adalah yang dilakukan untuk menyatukan. Fas-sarfu huwa 'amal يجعل الزوج أو الزوجة يكره زوجته Maka sihir jenis ya al-sarf ini dilakukan untuk menjadikan suami atau istri benci kepada pasangannya أو صديقه atau kepada temannya فيفرق بينهما sehingga memisah hubungan, memutus hubungan di antara keduanya. والعطف كذا والعطف عكس ذلك Sedangkan jenis al-ataf adalah lawan dari itu. فيجعل الزوج يحبب الزوج لزوجته والعكس Di mana sihir tersebut membuat seorang suami mencintai istrinya dan sebaliknya. فالصرف يستخدم للتفريق Jadi as-sarf, jenis as-sarf yaitu sihir yang digunakan untuk memisah, والعطف يستخدم للتجميع sedangkan jenis al-ataf digunakan untuk menyatukan. فكثيرا ممن من المسلمين يقع في هذا الأمر Banyak dari kalangan kaum muslimin terjerumus di dalam perkara ini. فتجد إنسان يريد أن يفرق بين زوجين متحابين فيستخدم الصرف engkau mendapati ada seseorang yang ingin memisah antara pasangan yang saling mencintai lalu ia menggunakan sihir ini asor waqad tajid imra'a dha'ifah dan terkadang kau mendapati seorang wanita yang lemah aw atau seorang laki-laki yang lemah yuridu an yaj'al al-akhar yuhibb al-akhar ingin menjadikan seseorang mencintai orang lain فيفعل هذا السحر من أجل أن يقع حب زوجته أو حب زوجه في قلبه Maka ia melakukan jenis sihir ini agar terdapat rasa cinta dalam diri istrinya kepada suaminya. والسحر كفر بالله Dan sihir adalah bentuk kekufuran kepada Allah. قال النبي صلى الله عليه قال الله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر Allah tabaraka wa taala berfirman dan tidaklah wa ma yu'allimani min ahadin dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun melainkan ia mengatakan sesungguhnya kami ini fitnah maka janganlah engkau kufur وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر dan Sulaiman tidaklah kafir akan tapi yang kafir adalah syaitan karena mereka mengajari manusia sihir فدل على أن تعلم السحر وطلبه كفر بالله maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sihir dan mempelajari sihir merupakan kekufuran kepada Allah وإن اعتقد أنه محرم sekalipun ia meyakini hal itu haram اعت- عمل السحر وإن اعتقد صاحبه أنه محرم وأنه كفر فهو قد كفر بالله العظيم Seorang yang melakukan perbuatan sihir, meskipun ia meyakini bahwa perbuatan sihir itu diharamkan dan dia meyakini itu kekufuran, maka ia telah kafir. والسحر منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو معصية Dan sihir itu ada yang menyebabkan seseorang keluar dari agama, ada yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam perkara yang diharamkan, maksiat. اجعلوها قاعدة كل سحر استخدم فيه الشياطين وتقرب لهم Maka jadikanlah ini sebagai kaedah, setiap perbuatan sihir yang di dalamnya ada campur tangan syaitan أو امتهن شيء من دين الله سبحانه وتعالى فيه امتهن atau diuji padanya sesuatu dari min dinillah أي امتهن كرمي المصحف أو كذا Taib, dihinakan atau dihinakan ya dengannya sesuatu dari agama Allah فهو كفر بالله maka ia adalah kekufuran kepada Allah وهناك سحر قيل قيل له سحر من باب الخفاء dan di sana ada jenis sihir yang dikatakan ia termasuk dari ya jenis yang bisa menyembunyikan كخفة اليد khifah خفة اليد سرعة اليد seperti kecepatan tangan واستخدام الدخان ya menggunakan dukhon دخان asap تدخين أيوة nah menggunakan asap فهذا إن لم يكن فيه شرك بالله سبحانه وتعالى فهو محرم maka sihir-sihir yang seperti ini sekalipun tidak ada di dalamnya kesyirikan kepada Allah ia diharamkan ya, لما, sulap. في لما فيه من الخداع karena di dalamnya terdapat tindakan menipu والغش ya menipu وعدم التفريق بينه وبين الذي يستخدم الشياطين dan tidak bisa atau tidak dapat dibedakan antara ia dengan yang menggunakan syaitan. فبعضهم قد يستخدم الشياطين في ذلك Sebagian para pesulap itu juga menggunakan syaitan والسحر مبني على الخفاء dan sihir itu dibangun di atas sesuatu yang tersembunyi. فكان كله محرم Maka semua bentuk sihir atau sulap itu haram. فما استخدم فيه الشياطين Yang- وادعي فيه علم الغيب فهو كفر بالله Yang digunakan di dalamnya syaitan-syaitan dan diakui ia mengetahui atau ia mengakui bahwa ia mengetahui perkara gaib merupakan kekufuran kepada Allah. وما كان فيه من خفة اليد من خيالات وتخيلات فهذا معصية Adapun sihir yang yaitu dengan kecepatan tangan dan sesuatu yang disembunyikan, maka ini termasuk dari maksiat yang diharamkan. حد الساحر وحكم الساحر Kemudian pembahasan berikutnya adalah hukum penyihir. حد الساحر اتفق أهل العلم على قتله Para ulama sepakat bahwa hukum had bagi penyihir adalah ia dibunuh. إن لم يتب فاتفقوا على قتله Apabila ia tidak bertaubat, maka mereka sepakat ia dibunuh. واختلفوا هل له توبة Dan para ulama berbeda pendapat, apakah penyihir itu bisa bertaubat? فقد جاء عن جندب أنه قال قال النبي عفوا أنه قال هو موقوف روي مرفوعا ولكن لا يصح Telah datang dari Jundub, ya, secara mauquf diriwayatkan secara marfu akan tapi tidak sahih. لكن الثابت موقوف عليه Yang tertetapkan bahwa perkataan ini berhenti pada Jundub. حد الساحر ضربة في السيف Ia mengatakan hukum had bagi seorang penyihir itu adalah dipenggal dengan pedang. وقد جاء عن حفصة أنها Dan telah tertera dari Hafsah bahwasanya ia قتلت membunuh ساحرة سحرتها seorang wanita penyihir yang menyihirnya. وقد بعث عمر إلى عماله Dan Umar radhiyallahu anhu telah mengirim kepada para gubernurnya أن يقتلوا كل سا- كل ساحر وساحرة untuk membunuh semua penyihir laki-laki maupun wanita. فالساحر يضرب حدا بالسيف Jadi seorang penyihir itu dibunuh dengan pedang sebagai hukum had untuknya. لما ثبت عن الصحابة Berdasarkan apa yang tertetapkan dari para sahabat. اختلفوا أهل العلم هل له توبة قبل ذلك إن تاب أو تقبل توبته Para ulama berbeda pendapat apakah akan diterima taubatnya jika ia bertaubat sebelum ia dibunuh. حينما نقول يا إخوة ح- اختلفوا أهل العلم هل تقبل توبته أو لا Ketika kita mengatakan ya ikhwah, para ulama berbeda pendapat apakah diterima taubatnya atau tidak. المراد به Yang dimaksud adalah في أحكام الدنيا terkait dengan hukum di dunia. فلو قبض على ساحر Kalau قبض على ساحر kalau seorang penyihir ditangkap وصدق في توبته dan dia jujur di dalam taubatnya, وأقيم عليه الحد امتثالا لشرع الله فيما روي عن الصحابة kemudian ditegakkan atasnya hukum had dalam rangka melaksanakan apa yang diriwayatkan dari para sahabat, فتوبته تقبل عند الله سبحانه وتعالى maka taubatnya tetap diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. لكن اختلفوا أهل العلم هل تقبل توبته فيرفع عنه الحد أو لا Lakin para akan tetapi para ulama berbeda pendapat yaitu apakah diterima taubatnya sehingga dia tidak dihukum had atau tidak. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنا ما كان- سأذكر لكم الخلاف لكن الصحيح Maka pendapat yang sahih أنه يقتل حدا bahwa ia tetap dibunuh sebagai hukum hukum had ولو تاب walaupun dia sudah bertobat. لماذا؟ لفعل الصحابة أولا Mengapa? Yang pertama karena itulah perbuatan para sahabat. Dan dikarenakan hal yang diakibatkan oleh perbuatan sihirnya yang membahayakan kaum muslimin. Dan dikarenakan taubatnya tidak bisa diketahui. Karena sihir adalah perkara yang tersembunyi. Fakana jaza'uhu maka balasan untuknya dan balasan dari perbuatannya adalah ia dipenggal dengan pedang. islam Apabila ia apabila sihir yang dilakukannya merupakan kekufuran kepada Allah, maka ia telah murtad dari Islam. Maka menegakkan hukuman atasnya adalah hukum had. وإن ثبت عنه أنه بسحره قتل مسلما apabila tertetapkan bahwa dengan sihirnya ia membunuh seorang muslim فيكون إقامة الحد عليه قصاصا maka hukum had yang ditegakkan atasnya adalah bentuk kisos فأهل وذهب بعض أهل العلم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي dan sebagian ahlul ilm itu para ulama berpendapat seperti Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti أنه له توبة وإن Wa in taab qubilat taubatuhu. Ya bahwasanya ia boleh bertaubat, ya kalau ia bertaubat akan diterima taubatnya. Lakin وقالوا إذا كان الشرك بالله عز وجل يغفره الله إذا كان الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى apabila perbuatan syirik diampuni oleh Allah tabaraka wa taala فالسحر منه شرك ومنه ما هو غير شرك maka sihir ada yang merupakan kesyirikan, ada juga yang tidak merupakan kesyirikan. فمن باب أولى Maka lebih utama lagi أن السحر له توبة bahwa sihir atau penyi- penyihir boleh baginya untuk bertaubat. فأجيب عليهم أولا فعل الصحابة أنهم لم يثبت أنهم استتابوا السحرة وإنما أقاموا الحد عليهم مباشرة Maka dijawab yang pertama bahwa para sahabat melakukan yaitu membunuh mereka dan tidak diriwayatkan mereka meminta para penyihir tersebut untuk bertaubat. فحفصة لم تستتيب الساحرة التي سحرتها Hafsah tidak meminta wanita yang menyihirnya untuk bertaubat وعمر لم ي- لم يذكر لهم الاستتابة dan Umar radhiyallahu anhu tidak menyebutkan kepada mereka meminta para penyihir itu untuk bertaubat. Kemudian sihir itu memiliki bahaya dan keburukan bagi masyarakat. Oleh karena itu ia pantas untuk dibunuh. Tanpa memintanya untuk bertaubat. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan pembatal yang kedelapan مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين menolong kaum musyrikin dan membantu mereka untuk melawan kaum muslimin. قال تعالى والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala dan siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, kepada kaum musyrikin, maka ia termasuk dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين Membantu kaum musyrikin dan menolong mereka untuk menga- melawan kaum muslimin جميعها محرمة semuanya diharamkan. جميعها محرمة Semuanya diharamkan. من أجل دنيا أو من أجل دين Baik menolong mereka karena perkara dunia atau karena perkara agama mereka. إن كان من أجل دينهم Apabila mem- menolong mereka karena agama mereka, وهو وهو بما يسمى التولي inilah yang disebut dengan sikap loyalitas. فهذا كفر مخرج من الملة Maka ini adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama Allah. وإن كان من أجل دي- دنياهم Namun apabila ia membela mereka karena urusan dunia mereka, مع بغض دينهم disertai dengan adanya kebencian pada dirinya terhadap mereka maka ia termasuk dari dosa besar dan di ya ada yang disyariatkan yaitu tolong menolongnya kaum muslimin dan orang-orang kafir untuk menepis keburukan yang besar atau إجرام المجرمين atau untuk menepis kejahatan orang-orang yang jahat. فهذا أمر مشروع Maka ini adalah perkara yang disyariatkan وليس بممنوع dan bukan perkara yang dilarang. فالتولي هو نصرتهم من أجل دينهم Maka loyalitas ya adalah menolong mereka untuk membela agama mereka. والموالاة نصرت- نصرتهم من أجل دنياهم Sedangkan al-mualah ya loyal dalam rangka atau dalam berkaitan dengan perkara-perkara dunia mereka. Wal aslu fi hadzal bab dan dalil yang berkaitan dengan bab ini hadis Hatib radhiyallahu anhu adalah hadis Hatib radhiyallahu anhu. Wa kana sahabiyan dan Hatib ini adalah seorang sahabat. أرسل إلى كفار قريش يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم Ia mengutus seseorang untuk menemui kafir Quraisy membocorkan sebagian urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وتدبيره لفتح مكة dan eh, tadbir yakni تخطيط takhtid مم. rencana mengabarkan rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota Makkah. وهذا نوع من النصرة. Maka ini adalah bentuk dari menolong. فلما قال عمر رضي الله عنه دعني فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بما فعل حاطب Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu tentang apa yang dilakukan oleh Hatib tadi, فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب أضرب عنق هذا المنافق Umar radhiyallahu anhu langsung mengatakan, wahai Rasulullah, biarkan saya memenggal kepala orang munafik ini. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب ما هذا Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hatib, "Mengapa engkau melakukan ini? لماذا صنعت هذا Mengapa engkau lakukan perbuatan ini?" فهذا السؤال Pertanyaan ini دل على أن ليس كل موالاة مباشرة كفر menunjukkan bahwa tidak semua sikap loyal itu kufur. ولو كان كفرا Kalaulah seandainya itu kekufuran, لوافق النبي صلى الله عليه وسلم عمر pasti Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyetujui Umar. فاستفصل يا حاطب ما هذا Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam menanyakan kepadanya, "Wahai Hatib, mengapa engkau melakukan ini? Kala ya Rasulullah la ta'jal alai. Kemudian Hatib mengatakan wahai Rasulullah janganlah engkau tergesa-gesa terhadapku. Lahu qaraba fi Makkah. Dia memiliki kerabat di kota Makkah. Kala li qaraba fi Makkah. Dia mengatakan saya memiliki kaum kerabat di kota Makkah. Wa an akuna li yadan indahum law adharahum Allah alaina. Maka aku ingin memiliki jasa di tengah-tengah mereka. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لعل الله اطلع على أهل بدر يعني علم Halimah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Tabaraka wa Taala mengetahui ya orang-orang yang ikut dalam perang Badar, maka beliau mengatakan lakukanlah apa yang kalian mau. I'malu masyi'tum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad sadaqakum. حينما قال هذا حاطب قال لقد صدقكم Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ia telah jujur kepada kalian صدقكم أنه لم يفعله نصرة لدينهم Dia telah jujur mengatakan bahwa ia melakukan hal itu bukan Wala- karena menolong agama mereka ولا ردة عن الإسلام dan bukan karena ingin murtad dari Islam, وإنما أراد الحفاظ على أهله في مكة akan tapi ia ingin menjaga kerabatnya di kota Makkah. فكان هذا نوع من الموالاة Maka ini adalah jenis atau bentuk dari al-mualah, وليس من التولي bukan dari at-tawalli. الموالاة التي هي كبيرة من الكبائر Al-mualah ia merupakan dosa dari dosa-dosa besar فما يقع فيه كثير من الناس dan mayaqo- ما يقع yang banyak terjadi pada pemuda kita di masa ini mencintai orang-orang kafir menyukai orang-orang kafir karena perkara dunia mereka mereka mencintai orang-orang kafir karena drama-drama yang yang dinamakan dengan drama Korea أو يحبهم من أجل كرة القدم Atau ia mencintai mereka karena sepak bola. فتجده يتشبه بأفعاله Engkau melihatnya menyerupai perbuatan-perbuatan mereka وبحلاقته dan mengikuti gaya rambut mereka, وبأسواره gelang-gelang mereka, وبحركاته pergerakan-pergerakan mereka. و- وهكذا يفعل ia melakukan perbuatan yang beliau contohkan. Sama fa'ala al-kuffar syai'an illa wa tashabbaha bihim. Tidaklah orang-orang kafir melakukan sesuatu melainkan ia mengikuti atau menyerupai mereka. Hatta al-lihya hinama amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'fa'iha lam lam ya'fiha. Sampai-sampai perkara jenggot, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memeliharanya, mereka tidak memeliharanya. Lamma ja'a ba'd al aibat kurat al-qadam wal kufar fa'fu lihya a'fuha. Tatkala ia melihat para pemain bola mulai memanjangkan jenggotnya dan orang-orang kafir memanjangkan jenggotnya, ia pun memelihara jenggotnya. Inama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uzrat al-muslim ila nisfi saqihi. Uzra yakni Thawbul muslim ila nisfi saqihi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pakaian seorang muslim itu hingga setengah betisnya. Ia Dia melihat atau ia menganggap itu termasuk dari sikap keras. Dan dia tidak mau melaksanakan perintah Rasulullah. Tatkala datang orang-orang kafir memakai pakaian sampai ke setengah betisnya, Langsung ia mengikuti mereka. Kalau perkara itu datang dari orang kafir, dia langsung tunduk kepadanya. Maka tindakan ini termasuk dari dosa besar. Dan dikhawatirkan pelakunya pindah atau jatuh ke dalam kekufuran yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة kalian benar-benar akan mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه Sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dob, kalian pun akan masuk ke lubang tersebut. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم جحر الضب لشدة توعره ووعورته وعورته شدة الد- صعوبة الدخول إليه Nabi الضب, Sallallahu الضب حينما يدخل إلى جحره ما يدخل هكذا هكذا فأنتم مع شدة صعوبة التشبه بهم تتشبه بهم Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan dengan lubang dob karena sulitnya masuk ke lubang tersebut. Jadi dob kalau masuk ke lubangnya tidak bisa langsung. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, meskipun sulit masuk ke lubang tersebut, kalian pun akan mengikutinya. Inilah yang terjadi di masa kini pada para pemuda kita. Ketahuilah membenci orang kafir itu merupakan ibadah. Al Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimah. Al Imam Ahmad semoga Allah merahmati beliau لا ما كان ينظر إلى النصراني يقول لا أريد أن أنظر من أشرك بالله وقال إن الله ثالث ثلاثة Beliau mengatakan, saya menutup matanya, saya tidak mau melihat orang yang kafir ke- mempersekutukan Allah dan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Trinitas. ونحن نضع صورة كريستيان في الدولاب Sedangkan kita melihat, ah, kita me- meletakkan siar salib di lemari dan kita, dan kita berbangga-bangga ya dalam lambang baju kita dan kita menyerupai mereka dalam semua hal mana sekarang sikap atau kondisi sikap benci kita di dalam hal ini ini zahirnya menunjukkan adanya cinta di dalam hati Bahkan engkau mendapati sebagian mereka kalau melihat temannya mencela pemain yang ada di klub lain, di tim lain, dia marah bahkan ia ingin membunuh temannya. Ya ya ya Perhatikanlah ini wahai anak-anak kami. Hendaklah kalian terdidik di atas akidah salafiyah athariyah. Janganlah tindakan kalian menonton bola merubah kalian dari dari hanya sekedar melihat menjadi cinta dan menggiring kalian kepada sikap loyal dan saling bermusuhan karenanya sikap loyal dan saling bermusuhan itu karena agama Allah وليس من أجل ريال مدريد ولا برشلونة ولا ليفربول bukan karena membela Real Madrid, membela Barcelona atau membela Liverpool. تجده يهجره و... و... هذا انتقل الأمر يا أخوان إلى المحبة محبة الكفار أي نعم من أجل ليس يقينا ليس من أجل دينهم لكن هذه كبيرة من الكبائر محبتهم بهذه الطريقة Taib. Kondisi ini akan menggiring kalian untuk cinta. Iya benar. Ya, ia tidak termasuk dari atau ia tidak melakukan hal itu karena agama mereka. Tapi ini termasuk dari perbuatan dosa besar. والله عز وجل يقول ولا تتبعوا الشيطان لا ولا تتبعوا خطوات الشيطان Allah tabaraka wa taala mengatakan Allah tabaraka wa taala tidak mengatakan janganlah kalian mengikuti syaitan tapi Allah mengatakan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan لأن هذه الخطوات توصلكم إلى حد فيه خطورة karena langkah-langkah inilah yang akan mengantarkan kalian kepada perkara yang sangat berbahaya. Main bola dan berolahraga dengan main bola adalah perkara yang di, dibolehkan. Adapun dengan bentuk seperti ini, saya mengatakan fakta. Yani Maradona. Maradona? Itu Maradona. Kalian tahu Maradona? أرجنتين. Argentina, pemain هذا- Argentina. هذا حينما هلك Orang ini ketika ia ia nikmat, أيوه هلك tatkala ia meninggal dunia, كتب أنا قرأت بعض الشباب شبابنا وداعا مارادونا رحم الله مارادونا saya melihat seorang pemuda kita mengatakan, "Selamat tinggal wahai Maradona, semoga Allah merahmati Maradona." فانتقل الأمر من أجل من المتعة إلى أمر خطير Maka ia berpindah dari hanya sekedar bersenang-senang dengan hal itu menjadi perkara yang berbahaya. Kemudian dia menulis untuknya. Seseorang mengatakan kepadanya bertakwalah engkau kepada Allah. Dia ini orang kafir. Dia mengatakan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. muslimin akal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan kaum muslimin sama seperti orang-orang kafir? Kemudian juga drama-drama atau sinema-sinema yang menyerang rumah-rumah. Saya tidak mengetahuinya. Tidak ada di rumah saya TV. Tidak ada di rumah ayahku dan ibuku TV dan tidak ada di rumah keturunanku ansabiyah yani dan tidak ada di rumah uh, mertuaku TV alhamdulillah kami tidak memiliki TV alhamdulillah Dan kami hidup dengan kehidupan biasa. أنا أقول بعض ما عندنا تلفزيون ولا دش يقول لي كيف تعيش Saya mengatakan ada sebagian orang mengatakan kalian hidup tanpa TV, bagaimana kalian bisa hidup? الحمد لله عايشين ونشم هواء ونشرب شاي الحمد لله Alhamdulillah kami tetap hidup, bisa minum minum teh. فهمتم؟ Lakin hadhihi musalsalat al-Kuriyah wa ghairiha akan tapi drama-drama ini, drama-drama Korea dan selainnya, hadaf al-hadaf al-gharb kabir wa ba'id. Tujuan orang-orang barat sangatlah jauh. Za'za'at aqidat al-muslim. Ia ingin menggoncangkan akidah kaum muslimin. Wa za'za'at akhlaqihim. Menggoncangkan akhlak mereka. Wa ta'allaq wa ta'alluq al-qulub bi ha'ula. Dan menjadikan hati-hati mereka bergantung kepada mereka. Fa ta'lim asy syudud وتعليم الشذوذ ثاني تعليم الشذوذ الشذوذ الشذوذ الشذوذ الشذوذ الشذوذ ما تعرف الشذوذ الجنسي شذوذ aneh dan mengajarkan perkara-perkara yang aneh mahabbatar rajul lirrajul seperti laki-laki mencintai laki-laki mahabbatul mar'a lil mar'ah wanita mencintai wanita Masalah aksal fitar, intabihu. Ini adalah permasalahan yang berlawanan dengan fitrah. Perhatikan la, ini. La yatakhattafannakum a'da' al-Islam. Janganlah sampai musuh-musuh Islam jahid nafsak. La yasriqkum. Jangan sampai musuh-musuh Islam mencuri kalian. Intabihu. Perhatikan ini. Hadhihi al-musalsalat wa hadhihi mawaqi' at-tawasul. Drama-drama, kemudian situs-situs Media-media sosial perhatikanlah. Bishakl azim. Idza Apabila kalian melihat terjadi perkara-perkara ini di rumah kalian, maka sampaikan kepada orang tua kalian. Sampaikan kepada ayahmu. Sampaikan kepada ibumu. Idza ra'aita ahad fil bait insah wa Apabila engkau melihat seseorang melakukan hal itu di rumah, maka berikan arahan kepadanya. Jelaskan kepadanya haram hal tersebut secara syariat. Dan khataruhu bahayanya akan datang. Kemudian. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga ia menjaga para pemuda dan pemudi kita dan melindungi kami dan kalian dari semua keburukan dan melindungi kaum muslimin dari rencana-rencana buruk yang dilakukan oleh para musuh dan semoga ia menjaga akidah kita dan tauhid kita akhlak kita إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين في سؤال يا أحبة هذا جدول الشيخ رزيق خليه يجي خليه يجي خلاص ياتي خلاص في سؤال يعني قال يعني لماذا غضب الله تبارك وتعالى على الكفار وعلى ال... على من فعل المعاصي مع أن الله قدرهم على ذلك لماذا إيش لماذا غضب الله تعالى على الكفار وعلى من فعل الذنوب مع أن الله قدرهم لذلك Mengapa Allah murka kepada orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa dan yang semisalnya, Padahal Allah lah yang menetapkan takdir mereka untuk melakukan hal tersebut. Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla ja'ala li kulli 'abdin qudrah memberikan kepada setiap hamba kemampuan وأظهر له طريق الخير وطريق الشر dan Allah tampakkan kepada jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepadanya jalan, imma dia menjadi orang yang bersyukur atau ia menjadi orang yang kafir. والقدر سر الله Dan takdir adalah rahasia Allah. هذا أولا القدر سر الله Ini yang pertama, takdir adalah rahasia Allah. فلما علم أن الله سبحانه وتعالى أن الشيخ سيدخل tatkala Allah mengetahui bahwa Syekh akan masuk Salam لما علم من الكافر أنه لأن الله عز وجل علمه قديم Tatkala Allah mengetahui dari seorang yang kafir karena ilmu Allah itu sudah ada sejak lama. علم أنه سيكفر بالله سبحانه وتعالى فكان جزاؤه النار Allah tabaraka wa taala telah mengetahui bahwa ia akan melakukan kekafiran kepada Allah, maka balasannya neraka بحكم علم علمه المستقبلي dengan hikmah yang ilmunya diketahui oleh Allah. ولما علم من المسلم أنه سيعمل الصالح jazahu bil jannah wa alima anna maq'adahu fil jannah Tatkala Allah mengetahui dari seorang muslim bahwa ia akan melakukan amalan-amalan soleh, maka Allah akan membalasnya di surga dan tempatnya di surga. Ana ana aqul daiman al-ihtijaj bil qadar ala anna Allah qad kataba kull shay la yuhtaj bihi. Saya katakan, saya senantiasa mengatakan bahwa berhujjah beralasan dengan takdir Allah bahwa Allah telah menetapkannya إلا في الجنة والنار kecuali tentang surga dan neraka. فإذا قلت له هل هل هل الله سبحانه قد قدر الأرزاق وكتبها Apabila aku mengatakan kepadanya, apa, apakah Allah telah menetapkan rezeki-rezeki? باتفاق سيقولون نعم sepakat semuanya akan mengatakan iya. Lalu aku katakan kepadanya, silahkan duduk di rumah dan tunggulah rezeki yang telah ditakdirkan. Dia akan mengatakan saya harus bekerja. Demikian pula saya katakan berkaitan dengan perkara akhirat engkau harus beramal. Allah tabaraka wa taala memberikan kepada saya kemampuan. فلا لا نكذب المحسوسات لا نكذب المحسوسات Maka kita tidak boleh mendustakan hal-hal yang dapat dilihat. ونؤمن ونفوض الأمر في الغيبيات لله سبحانه وتعالى Kemudian kita menyerahkan perkara-perkara gaib kepada Allah tabaraka wa ta'ala. فما أطلعنا الله عز وجل فيه من القدر آمنا به Maka apa saja yang Allah beritahukan kepada kita bahwa ia termasuk dari takdir kita beriman kepadanya. أنا أحمل الكتاب Sekarang saya mengangkat kitab. kitab. Sekarang saya meletakkan kitab. subhanallah. Sekarang saya mengatakan subhanallah. alhamdulillah. Sekarang saya mengatakan alhamdulillah. subhanallah. Apakah ada orang yang berakal mengatakan Sesungguhnya Allah telah tidak mentakdirkan engkau mengatakan subhanallah. Allahu azza wa jalla qad ja'ala lil 'abdi ikhtiyar. Jadi Allah tabaraka wa taala telah memberi menjadikan bagi seorang hamba itu pilihan. Hada as-sa'il law qultu lahu al-an min huna fi hufra tasqut fiha ila an-nar. هذا السائل لو قلت له مثلا الآن سائل السائل الذي سائل على هذا هذا لو قلت الآن هذا الباب إن خرجت منه Saqatta fi humrah mubasharatan. Tapi penanya ini apabila saya katakan kepadanya apabila engkau keluar dari pintu ini engkau langsung jatuh. Sedangkan orang ini kalau dia keluar dari pintu ini ia mendapatkan harta dan taman-taman. Kemudian aku katakan Allah telah menetapkan engkau keluar dari pintu ini sehingga ia jatuh. Maka keluarlah dari sini. Padahal ia punya kemampuan untuk keluar dari sini. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia keluar dari sini? لا لا. ولا حتى لو قلت قد كتب الله لك أن تخرج من هنا Meskipun saya katakan Allah telah menetapkan engkau keluar dari sini. فقدر الله سر الله Maka takdir Allah adalah rahasia Allah. وقد جعل لنا قدرة Dan Allah telah memberikan kepada kita kemampuan. فمن كفر باختياره Maka siapa yang kafir karena pilihannya. ومن أسلم باختياره وتوفيق من الله سبحانه وتعالى Dan siapa yang Islam dengan pilihannya dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه. maka kita memohon kepada Allah semoga Allah meneguhkan kita di atas agamanya. فلا يحتج دائما في القدر إلا في مسألة الجنة والنار في الأرزاق في المرض في التحرك في هذا لا يحتج به في القدر لذلك دل ذلك على أنه من الشيطان. افهم هكذا. فلا يحتج. فلا يحتج الناس ما تحتج بالقدر إلا في مسألة الجنة والنار. لكن لا يحتجون في الأرزاق في المرض في التحرك في الن- Ya, maka manusia tidak berhujjah dengan takdir kecuali berkaitan dengan perkara surga dan neraka. Mereka tidak berhujjah dengan takdir dalam masalah rezeki, sakit dan yang lainnya. فدل أن ذلك من الشيطان Maka itu menunjukkan perkataan ini datang dari syaitan. ويجب أن يعتقد أن الله حكم عدل لا يظلم أحدا Dan ia wajib meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha bijaksana lagi adil di dalam semua hukumnya. لا يظلم أحدا Dia tidak menzalimi seorang pun. والآن مع درس شيخنا وحبيبنا وقرة عيننا ووالدنا الشيخ رزيق القرشي حفظه الله Dan selanjutnya adalah ومتعنا pelajaran, الله بصحته dan selanjutnya adalah pelajaran bersama orang tua kita yaitu Syekh Huzaik hafizahullah taala. دورات عديدة وسنين مديدة دورات عديدة وسنين عديدة Sinin. دورات عديدة وسنين عديدة دورات دورة الإمام الشافعي دورات أيوة. كثيرة متعنا الله به دورات عديدة Baik, daurah banyak. Semoga Allah tabaraka wa taala membuat kita bahagia dengan daurah-daurah yang banyak. هذا والدي رقم اثنين Ini adalah orang tuaku nomor dua.